بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan pada bab takut kepada Allah azza wa jalla Bab tentang takut kepada Allah Memasuki dalil yang keempat Tiga ayat sebelumnya Tiga dalil dari Al-Quran Telah kita bahas Kita akan memasuki Bagian akhir bab ini Yaitu pembahasan Dua hadis Pembahasan dua hadis di akhir bab ini. Penulis rahimahullah taala berkata Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an dan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau secara marfu' Marfu itu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bisakhatillah Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah engkau mencari keridoan manusia atau membuat ridho manusia dengan membuat Allah murka. Wa antahmadahum ala rizkillah dan engkau memuji mereka atas rizki Allah yang diberikan kepadamu wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah dan engkau mencela mereka atas apa yang Allah belum berikan kepadamu inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karihin Sesungguhnya rezeki Allah itu Tidak dapat Dipercepat Atau didorong Oleh ketamakan orang yang tamak Dan tidak pula akan dihalangi Oleh ketidaksukaan orang yang tidak suka Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam Shu'abul Iman demikian pula Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan juga dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Jemaah sekalian para para ulama yang mensyarah kitab tauhid mendoifkan hadis ini, melemahkan hadis ini. Di antaranya Syekh Sulaiman bin Abdullah. Syekh Sulaiman bin Abdullah adalah cucu penulis kitab ini. Jadi cucu beliau Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad At-Tamimi. Penulis kitab Taisirul Azizil Hamid fi syarhi kitab tauhid. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis. Beliau meneliti hadis ini dan hadis ini lemah, dhaif. Akan tetapi maknanya sahih. Maknanya benar. Sesuai dengan akidah Islam dan dalil-dalil yang lain yang sifatnya umum yaitu tentang kewajiban mencari ridho Allah bukan keridhaan manusia dan yakin kepada Allah bukan yakin kepada manusia Adapun hadis yang berikutnya Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Aisyah Ummul Mukminin semoga Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas Barang siapa mencari keridhaan Allah walaupun dengan membuat manusia murka kepadanya maka Allah akan meridhoinya dan akan menjadikan manusia ridho kepadanya wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas dan barang siapa yang mencari keridoan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah pun murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya. Rawah Ibn Hibban fi sahihi. Diriwayatkan Imam Ibn Hibban di dalam sahih beliau. Hadis ini juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Dan terdapat lafaz lain yang juga sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Muawiyah mengirim surat kepada Aisyah minta nasihat maka Aisyah menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang hampir mirip Bunyinya adalah Man ardallaha bisakhatin nas kafahullahu ma'unatan nas Barang siapa mencari keridhaan Allah walaupun membuat manusia murka kepadanya maka Allah akan mencukupinya dari gangguan manusia Allah akan melindunginya Wa man ardan nasa bisakhatillah lam anhu minallahi syai'an dan barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka maka mereka yaitu manusia itu tidak dapat menolong dia sedikit pun dari murka Allah azza wa jalla juga ada lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ardan nasa bisakhatillah wakkalahu Allahu ilan nas Barang siapa mencari keridoan manusia dengan membuat Allah murka maka Allah akan biarkan dia kepada manusia maksudnya Allah tidak akan menolongnya Inilah jemaah sekalian beberapa lafaz hadis yang hampir mirip pertama dhaif yang selebihnya sahih. Baik. Jadi hadis-hadis sini berbicara tentang kewajiban mencari ridho Allah. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang mulia ini. Kewajiban mencari ridho Allah Azza wa Jalla dan takut kepada Allah bukannya mencari ridho manusia, bukan pula takut kepada manusia. Asalkan Allah ridho kepada kita, tidak sedikit pun membahayakan kita. Manusia tidak senang kepada kita, marah kepada kita. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Allah yang lebih pantas untuk ditakuti Dan ridha Allah itulah yang kita cari. Jangan pedulikan celaan manusia. Maksudnya tatkala kita berpegang teguh dengan ajaran Allah, syariat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah. Orang yang berpegang teguh dengan kebenaran pasti akan diuji. Di antara ujiannya adalah orang-orang yang tidak senang kepadanya. Kalau kita pingin semua orang senang kepada kita, nggak mungkin jemaah sekalian. Nabi saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurang apa beliau? Akhlaknya mulia, dakwahnya lurus. Kurang apa dakwahnya? Tapi tetap saja banyak orang memusuhi beliau. Dan manusia menjadi terpecah dengan kedatangan beliau. Karena itu juga omongan orang-orang yang memusuhi kebenaran. Ketika kamu datang terjadi perpecahan. Jangan terpengaruh dengan ucapan seperti ini. Rasulullah SAW pun datang, terjadi perpecahan. Tadinya mereka satu, tapi satu dalam kesyirikan. Ketika Nabi SAW datang, mereka pun terpecah menjadi dua golongan. Golongan pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Muslim dan kafir kecuali orang yang datang memecah belah dengan membawa ajaran sesat. Tetapi kalau dia membawa ajaran yang benar, maka jangan peduli orang mengatakan kamu memecah belah. Rasulullah SAW pun memecah belah manusia menjadi pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Jadi jemaah sekalian, nggak mungkin kita disenangi oleh semua orang. Makanya kata para ulama, ridon nasi goyatun la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Sebab manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling dicintai saja, orang masih memusuhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ingin membunuh beliau mereka bersatu ingin menghancurkan beliau sampai beliau terusir dari negeri beliau dari Makkah menuju kota Madinah. Jangankan Nabi jemaah sekalian, Allah saja dimusuhi oleh orang-orang kafir. Jadi nggak mungkin kita disenangi oleh semua orang. Hadapi kenyataan. Ketika kita berpegang teguh dengan kebenaran, maka ada orang yang mencintai kita insya Allah Ada orang yang mendukung kita Merekalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya Dan ada orang yang memusuhi kita Memusuhi karena kita mengamalkan yang benar Hadapi kenyataan itu Dengan kesabaran Itulah ketetapan Allah Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah. Kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Subhanallah jemaah sekalian, makhluk-makhluk yang paling mulia, orang-orang yang paling Allah cintai, Allah tetapkan mereka punya musuh. Siapa musuh mereka? Setan-setan. Dari kalangan manusia dan jin. Jadi bukan setan jin yang membisikkan di dalam dada manusia saja, tapi juga setan-setan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gururah. Kemudian Allah jelaskan kepada kita metode mereka. Satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh dengan ucapan-ucapan yang indah tapi hakikatnya menipu. Iya, hati-hati. Jadi ini sudah ketetapan Allah. Orang yang mengikuti jalan kebenaran pasti ada yang memusuhi, ada pula yang akan mendukungnya. Rasul pun dimusuhi, bahkan Allah pun dimusuhi. Jadi ini nggak mungkin kita lari daripadanya. Dan ini adalah bagian dari pintu-pintu kebaikan dan pahala yang melimpah yang Allah akan berikan kepada kita yaitu pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah, pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Jadi ini bagian dari pahala atau pintu kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita dengan adanya orang-orang yang membenci kita dan orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi jemaah sekalian, jangan sampai orang memusuhi kita karena kejelekan akhlak kita. Ini masalahnya. Mungkin kita berpegang teguh dengan sunnah. Akidah kita sudah sesuai sunnah. Ibadah kita sudah sesuai sunnah. Tapi sikap kita kepada tetangga kita, sikap kita kepada orang lain belum mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang membenci kita karena itu. Kalau mereka membenci kita karena itu, maka pantas Sebab salah kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin itu selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Jadi kalau mereka benci kepada kita karena keburukan akhlak kita, berarti kita yang salah. Namun kita sudah berusaha berakhlak mulia, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih juga ada yang benci kepada kita, ketahuilah itu sudah sunnatullah. Itu sudah ketetapan Allah harus dihadapi dengan kesabaran. Dan ingat selalu prinsip seorang muslim Allah yang lebih dia takuti. Ridho Allah yang lebih dia inginkan, yang lebih dia utamakan. Oleh karena itu, jangan sampai karena takut kepada manusia atau demi mencari ridho manusia lalu dia meninggalkan perintah-perintah Allah atau menerjang larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang Allah cintai. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dari agama Islam, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, kalau kita berpaling dari agama Allah, akan ada kaum yang lain yang akan menggantikan kita. Agama ini nggak butuh kita, kita yang butuh agama. Kalau kita berpaling darinya, ada kaum yang lain yang Allah akan gantikan kita. Maka jangan sampai kita menjadi kaum yang tergantikan. Kemudian Allah jelaskan kepada kita sifat-sifat kaum tersebut, orang-orang yang Allah cintai. Adillatin 'alal mu'minin. Mereka berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah wala yakhafuna laumata laim dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itulah keutamaan Allah, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah sangat luas pemberiannya dan maha mengetahui. Inilah jemaah sekalian sifat-sifat orang yang Allah cintai. Ada empat kata Allah. Pertama, lembut kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, tegas kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Yang keempat, inilah pembahasan kita, wala yakhafuna laumata Mereka tidak takut celaan orang yang mencelah tatkala mereka berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah Azza wa Jalla. Iya. Jamaah sekalian, mengapa ridho Allah sangat penting dalam hidup kita? Sebab orang yang telah menggapai ridho Allah, maka Allah pun cinta kepadanya. Apabila Allah cinta kepadanya, dia akan mendapatkan perlindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u Apabila aku telah mencintai seseorang, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru Akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat wa yadahu allati yabtishu biha akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang wa rijlahu allati yamshi biha akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah apa arti hadis ini jemaah sekalian apakah maknanya Allah menyatu de dengannya itu pemahaman sebagian orang sebagian orang yang mengaku mengikuti tarekat sufiyah tasawuf kata mereka kalau sudah menyatu dengan Allah itulah namanya derajat hakikat. Dia sudah menyatu dengan Allah. Ini hadis dalil mereka. Allah menyatu dengan dia sehingga dia sudah jadi wali Allah. Wali Allah sudah sampai derajat hakikat. Kalau sudah sampai derajat hakikat, maka tidak wajib lagi syariat. Dia tidak harus sholat, dia tidak harus puasa, zakat, haji, dan maksiat baginya bukan lagi maksiat jadi dia sudah lebih tinggi dari Rasulullah SAW sekalipun. Karena Rasul sampai wafat pun beliau terus melakukan sholat. Bahkan beliau sholat sampai kaki beliau pecah-pecah. Jadi mereka mengklaim mereka bisa menggapai derajat lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Maka tidak diragukan lagi itu adalah ajaran sesat. Enggak mungkin. Maknanya bukan seperti itu. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan maknanya adalah Allah melindungi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya dari perbuatan maksiat. Itu maknanya jemaah sekalian. Dia tidak memandang, dia tidak melihat, dia tidak memegang, dia tidak melangkah menuju kemurkaan Allah Azza wa Jalla melainkan kepada keridoan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Kemudian lanjutan hadis hadis qudsi tersebut Allah berfirman wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'uidannahu kalau dia meminta sesuatu kepadaku sungguh pasti aku kabulkan kalau dia mohon perlindungan kepadaku sungguh pasti aku akan lindungi nah lanjutan hadis ini juga bantahan kepada yang menafsirkan dia menyatu dengan Allah. Sebab lanjutan hadis menunjukkan masih ada dua zat. Kalau dia meminta kepadaku, berarti ada hamba, ada makhluk. Hamba yang meminta, yang dimintai adalah Allah Azza wa Jalla. Maka batil penafsiran menyatu dengan Allah. Ya. Secara akal sehat juga nggak bisa diterima. Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha besar, kemudian dikatakan menyatu dengan makhluk yang lemah, yang kotor, yang penuh dosa, yang hina, yang kecil, secara akal sehat tidak masuk akal. Ya. Ini jemaah sekalian, keutamaan di dunia apabila orang telah menggapai ridho Allah dan cinta Allah Azza wa Jalla. Bagaimana keutamaan di akhirat? Surat At-Taubah ayat 100 berbicara tentang orang-orang yang telah Allah ridhoi. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Inilah jemaah sekalian, janji Allah kepada orang yang telah Allah ridhoi. Sudah disiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Siapa yang Allah ridhoi? Dalam ayat ini, pertama Allah katakan, Al-Muhajirin wal-Ansar para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, al-muhajirin wal ansor Ternyata jemaah sekalian, ayat ini juga mengabarkan kepada kita bukan hanya mereka yang akan mendapatkan keridhaan Allah. Siapa lagi? Walladzina taba'uhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ulama mufassirin menjelaskan ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Maknanya sampai hari kita ini, sampai hari kiamat, siapapun yang mengikuti al-muhajirin wal ansor dengan baik, dia pun akan mendapatkan keridoan Allah dan janji surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai serta kekal di dalam surga tersebut. Jadi jemaah sekalian, inilah jalan menggapai keridoan Allah. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan metodenya Al-Muhajirin wal Ansor sesuai dengan pemahamannya dan amalannya, akidahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Inilah satu-satunya jalan yang Allah tetapkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka inilah cara menggapai ridho Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman dan metode al-muhajirin wal ansor. Kenapa? Karena mereka yang sudah Allah ridhoi. Tidak ada jalan bagi kita untuk menggapai ridho Allah kecuali mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah ridhoi. Tatkala kita mengikuti jalan ini jemaah sekalian, maka pasti akan ada yang menentang, akan ada yang memusuhi. Oleh karena itu, Ingat selalu yang kita cari adalah ridho Allah. Jangan peduli dengan ucapan manusia. Jangan takut dengan celaan manusia. Apalagi cuman sekedar bisik-bisik di belakang kita. Yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih dahsyat. Beliau dicela, dicaci maki, dikatakan penyihir, disebut orang gila, disebut juga pendusta. Penyihir, orang gila, pendusta. Padahal dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau digelari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang yang paling amanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling disenangi oleh bangsa Arab. Paling mereka cintai sebelum diangkat menjadi rasul. Kenapa jemaah sekalian? Karena kemuliaan akhlak beliau. Ternyata setelah beliau menyerukan dakwah tauhid, beliau dimusuhi. Jadi beliau dimusuhi bukan karena kemuliaan akhlak beliau, justru karena itulah beliau dicintai. Beliau dimusuhi bukan pula karena beliau mengatakan Allah itu ada atau Allah sang pencipta. Mereka sudah yakin Allah juga pencipta. Itu juga keyakinan mereka orang musyrik jahiliyah dahulu. Wala in sa'altahum man khalaqahum la Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka jawab Allah. Jadi bukan karena itu beliau dimusuhi. Bahkan jemaah sekalian, beliau dimusuhi bukan karena beliau mengajak mereka menyembah Allah. Tidak. Mereka juga menyembah Allah. Orang-orang musyrik jahiliyah juga masih menyembah Allah, masih memuliakan Allah. Tapi dengan cara yang salah. Kalau begitu, kenapa beliau dimusuhi jemaah sekalian? Inilah inti permusuhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mulai menyalahkan Tuhan-Tuhan mereka. Itu konsekuensi tauhid, harus menyalahkan. Makanya sok bijak. Kalau ada yang mengatakan, janganlah saling menyalahkan. Kita kan sebangsa dan setanah air. Itu sok bijak namanya. Sebab Rasulullah SAW dimusuhi karena itu. Beliau tidak dimusuhi karena mengajak mereka, ayo menyembah Allah. Tidak jemaah sekalian. Ketika beliau mulai menyalahkan sesembahan mereka itulah sebabnya mereka memusuhi beliau. Sebab itu konsekuensi tauhid. Mengimani hanya Allah yang berhak disembah dan menyalahkan semua penyembahan kepada selain Allah. Itulah hakikat kalimat la ilaha illallah. La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Disitulah mereka tersinggung. Ketika Nabi mengatakan la ilaha illallah, berarti Tuhan-Tuhan kami salah berarti Tuhan-Tuhan kami tidak berhak disembah. Bahkan mereka datang kepada Abu Talib dan mengatakan, tolong suruh ponakanmu, jangan menganggap kami bodoh, jangan mencela Tuhan-Tuhan kami. Padahal Nabi mengatakan, Nabi hanya mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, tapi mereka sudah paham. Itu artinya menyalahkan sesembahan-sesembahan mereka, tuhan-tuhan mereka, agama-agama mereka. Semuanya disalahkan oleh Rasulullah SAW. Itulah sebab beliau dimusuhi. Inilah jemaah sekalian, permusuhan terbesar yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka karena beliau menyalahkan peribadahan kepada selain Allah dan mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis-hadis ini adalah peringatan terhadap orang yang lebih mementingkan ridho manusia daripada ridho Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan murka kepadanya dan Allah tidak akan menolongnya. Dan manusia seluruhnya tidak sanggup menolong dia dari murka Allah. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita. Wa'lam annal ummata lawi jitama'u ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka ketahuilah seandainya umat seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu mereka tidak bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat untukmu jadi jemaah sekalian percuma kita mengharap pertolongan manusia, manfaat dari manusia. Mereka nggak bisa apa-apa kecuali yang sudah Allah takdirkan. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu Sebaliknya juga, kalau mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak sanggup melakukannya kecuali yang telah Allah tuliskan atasmu. Jadi mereka memusuhi kita mereka bersatu sekalipun seluruh makhluk memusuhi kita, mereka nggak bisa apa-apa kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan. Jadi kenapa kita takut kepada manusia? Maka Allah ingatkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Barang siapa mencari keridoan manusia, lebih mementingkan ridho manusia daripada keridoan Allah, maka Allah pun murka kepadanya dan Allah jadikan manusia murka kepadanya dan Allah tidak akan menolongnya Allah biarkan dia kepada manusia pelajaran berikutnya hadis ini juga mengingatkan kita wajib untuk bertawakal hanya kepada Allah jangan bergantung hati kita kepada manusia karena Allah yang menetapkan Allah yang menentukan takdir hanya Allah yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita atau menimpakan kemudaratan maka hendaklah hanya Allah yang kita jadikan satu-satunya kita bergantung kepadanya. Kemudian pelajaran berikutnya hadis ini juga menunjukkan bahwasanya hati manusia berada di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Allah yang bisa merubah-rubah hati manusia, membuat orang cinta kepada kita, membuat orang benci kepada kita, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga menetapkan bahwasanya yang bisa menentukan takdir hanya Allah Azza wa Jalla. Allah juga yang menyebabkan, yang menciptakan sebab dan akibat. Maka dari itu, janganlah kita bergantung kepada sebab, bergantunglah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang anugerah yang Allah akan berikan apabila kita lebih mengutamakan ridho Allah yaitu Allah akan ridho kepada kita dan Allah jadikan manusia ridho kepada kita intinya adalah Allah akan selalu menolong kita apabila Allah telah ridho kepada kita hadis ini juga menetapkan sifat ridho dan sifat murka bagi Allah Azza wa Jalla manusia juga punya sifat ridho manusia juga punya sifat murka tetapi tentunya tidak sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah jemaah sekalian beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas materinya yang bermanfaat insyaallah. Tersat yang ingin menanyakan itu berkaitan dengan ungkapan jangan kaflin surga sendiri. Ini sekarang ini ungkapan ini kemana-mana itu sangat ramai diucapkan. Nah, apakah ini atau bagaimana kita menyikapi ini gitu kan? kan orang ini bijak sekali dakwanya mungkin sudah bagus itu. Nah sementara apa yang diamalkan itu bertentangan dengan dalil gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi orang-orang seperti ini? Jazakumullah khairan Oh iya. Jangan kafling surga sendiri. Ya. Jemaah sekalian, kalau maksud ucapan ini ditujukan kepada orang yang mengingatkan bahaya kesesatan, kita ingatkan bahaya syirik atau perbuatan-perbuatan yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang diingatkan itu mengatakan, "Jangan kamu mengkapling surga sendiri." Jadi maksudnya jangan merasa kamu sendiri yang akan masuk surga, yang lain tidak. Sebenarnya jemaah sekalian, itu sebuah prasangka sebuah prasangka yang tidak baik karena orang yang memberi nasihat itu bukan bermakna dia meyakini dialah yang masuk surga sendiri yang lain tidak ya sebab kalau masih beriman masih muslim semua orang Islam masuk surga hanya saja ada yang masuk surga langsung ada yang tidak langsung jadi itu namanya prasangka buruk terhadap orang yang memberi nasihat tersebut. Karena orang muslim itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Semua orang beriman, semua orang muslim pasti masuk surga. Walaupun ada yang mampir dulu di neraka. Yang mampir di neraka adalah Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tidak tobat sampai mati dan Allah tidak berkenan mengampuni. Kalau Allah berkenan mengampuni, dia pun langsung masuk surga. Walaupun dia pelaku dosa-dosa besar, selama itu bukan dosa kesyirikan dan kekafiran dan dia tidak tobat sampai mati. Sebagaimana surat An-Nisa ayat ke-48 itu sudah kita bahas di bab yang keempat. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Semua orang beriman, semua orang muslim pasti masuk surga. Walaupun ada sebagian yang mampir dulu di neraka. Bahkan para pendosa sekalipun tidak tobat sampai mati, enggak semua mampir dulu di neraka. Mereka itu nasibnya di akhirat kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni maka diampuni, kalau Allah menghendaki diazab maka diazab. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kalau yang mengatakan itu karena dia berkeyakinan orang kafir pun mungkin masuk surga, maka itu jelas keyakinan yang batil. Itu jelas keyakinan yang batil. Ya. Sebab Allah telah menetapkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul Baria, Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik tempat mereka di neraka jahanam mereka kekal di dalamnya mereka itulah seburuk-buruk makhluk kalau kita mengatakan jangan berbuat syirik orang yang melakukan syirik kekal di neraka lalu ada orang yang mengatakan jangan kamu kapling surga maksudnya apa dia mengatakan itu karena dia yakin orang non muslim pun mungkin masuk surga maka dia telah bertentangan dengan ayat ini. Ya. Kemudian jemaah sekalian, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terancam masuk neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sifatnya umum, tidak menunjuk person tertentu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jemaah sekalian, memahami hadis ini harus dipadukan dengan An-Nisa ayat 48 tadi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi orang yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak sampai derajat syirik masih mungkin mendapatkan ampunan tapi dia terancam masuk neraka. Oleh karena itu, ketika kita mengingatkan seseorang jangan menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya bukan memastikan dia masuk neraka. Kalau kamu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan demikian. Karena bisa saja dia mendapatkan ampunan. Melainkan kita mengajak dia untuk masuk surga. Iya. Maka dari itu jemaah sekalian, Nabi saw. ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, siapa satu golongan itu? Satu golongan yang masuk surga. Nabi saw. ditanya siapa? Kalau ditanya siapa, seharusnya kan jawabannya si Fulan, si fulan, si fulan. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan nama-nama orang yang masuk surga. Namun beliau sebutkan sifat. Sifat orang yang akan masuk surga. Apa sifat mereka? Mengikuti Nabi dan para sahabat. Jadi ini nggak bisa diklaim. nggak bisa dikapling. Artinya siapa saja yang mengikuti Nabi dan para sahabat, itulah yang masuk surga. Nggak bisa kita katakan, kamilah yang masuk surga kalian akan masuk neraka. Enggak bisa. Karena Nabi enggak mengatakan siapa yang masuk surga. Namanya siapa? Tidak. Tapi Nabi SAW menyebutkan sifat. Artinya siapa saja yang memiliki sifat mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain dialah yang akan masuk surga. Siapa saja? Enggak mungkin untuk dikapling. Ya. Jadi jemaah sekalian intinya itu adalah ucapan yang tidak patut kalau dalam rangka menolak kebenaran dan mengandung penafsiran-penafsiran yang batil seperti yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, sebagian orang di daerah saya Ustadz biasa melakukan uh, ziarah, ziarah ke makam seseorang yang dianggap wali. Di dalam ziarah tersebut ada adab-adab gitu Ustadz. Jadi sebelum ketika mereka masuk ke dalam makam tersebut di hadapan makam tersebut mereka berdiri dulu terus membaca puji-pujian pujian puji-pujian tersebut yang isinya kurang lebih memuji si orang yang ada di dalam kubur bahwa orang yang di, di dalam kubur tersebut akan menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah kemudian baru mereka eh, duduk menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah kepada Rasulullah di, uh, artian dalam kan pujiannya dalam bahasa Arab namun saya baca terjemahannya kurang lebih seperti itu Ustaz. Kemudian setelah mereka sebelum mereka duduk mereka harus meyakini bahwa yang ada di dalam kuburan itu hadir di hadapan mereka dan meyakini bahwa itu adalah wali. Itu di adab-adabnya di, memang dituliskan Ustaz, dijelaskan demikian. Kemudian barulah mereka duduk dan kemudian menyampaikan hajatnya setelah mendoakan juga yang ada di dalam kubur. Nah, pertanyaan saya Ustaz, bagaimana uh, eh, kesirikan sampai level mana yang terjadi di situ, terus kemudian bagaimana kita menyikapi uh, bagaimana sikap kita apabila kita sholat di belakang mereka, apakah boleh kita sholat di belakang mereka, Ustaz? Oh, ya. Itu termasuk syirik besar. Mereka berdoa memohon hajatnya kepada selain Allah bahkan dengan keyakinan hajatnya itu bukan untuk kepada Allah melainkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang bisa mendengarkan doa, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Nabi SAW juga bersabda, Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada para wali yang sudah wafat adalah syirik. Walaupun dia tidak mengakui, dia sedang menyembah wali tersebut. Namun hakikatnya demikian, dia menyembah wali itu dan juga sekaligus menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia yakin yang yang disampaikan atau ditujukan hajatnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah penyembahan kepada selain Allah dan termasuk kesyirikan. Sekaligus itu juga bid'ah mengada-ada dalam agama. Cara berziarah seperti itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula oleh para sahabat. Ziarah kubur adalah sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan ditambah-tambahi. Bahkan tambahan-tambahan itu sudah mencapai derajat kesyirikan, bukan lagi sekedar bid'ah biasa, tapi sampai pada tingkat kesyirikan. Ya. Bahkan tidak ada dalil. Orang yang sudah wafat bisa mendengarkan ucapan kita. Memang ada dalilnya, mayit itu mendengarkan langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya ketika mengantarkan jenazahnya. Tapi selain itu tidak. Nabi tidak mengatakan dia mendengarkan mereka menangis, dia mendengarkan mereka bicara, apalagi dia mendengarkan mereka berdoa kepadanya. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang sudah wafat itu bisa mendengarkan doa orang yang berdoa kepada mereka. Maka meyakini mereka bisa mendengarkan doa itu juga sudah termasuk mengada-ada di dalam agama apalagi meyakini mereka bisa mengabulkan doa. Jadi masuk syirik besar, bukan lagi syirik kecil karena itu adalah peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Terkait sholat di belakang mereka gitu. Oh ya. Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah, maka beliau menjelaskan sholat di belakang pelaku kesyirikan itu tidak boleh. Karena Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu melakukan syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi, mana mungkin kita bermakmum kepada orang yang amalannya terhapus? Iya. Tetapi kalau dia masih apa namanya? dosanya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, walaupun dia suka berbuat dosa, suka berbuat bid'ah, namun bid'ahnya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, maka boleh dan sah kita bermakmum di belakangnya sebab kata Syekh dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bermakmum kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini penguasa gubernur yang uh, fasik ya, suka melakukan dosa-dosa besar. Tapi dia tidak sampai melakukan kekafiran sehingga para sahabat masih sholat di belakangnya. Demikian penjelasan Syekh bin Bas rahimahullah. Ya. Silakan akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tadi disampaikan bahwa uh, kita tidak mungkin mendapatkan apa uh, ridho daripada manusia Ustaz. Nah, berkenaan hal tersebut, saya ingin mau tanyakan ada di kalangan kita mungkin dari eh, kawan-kawan uh, kami sendiri yang penuntut ilmu itu sering uh, melakukan hal-hal yang mungkin tidak membuat nyaman orang lain seperti itu Zat. Seperti contoh sering melakukan tanzir, mentanzir-tanzir bahwa kita lebih sunnah dan kamu tidak lebih sunnah. Sehingga mengakibatkan ada rasa kebencian terhadap orang-orang penuntut ilmu atau penuntut uh, sunnah. Nah nasihat bagi kami, uh, nasihat bagi kami sebagai penuntut ilmu menyikapi ini sebagaimana saat dan juga bagaimana uh, kami untuk men, apa, untuk memberikan nasihat kepada kawan-kawan kami yang uh, mempunyai kurang lebih punya sifat yang seperti itu yang suka sering mentanzir dan juga menyatakan dirinya yang paling sunnah dan e, menyatakan mereka atau yang belum paham akan ilmu sunnah itu e, ahli bidah seperti itu saat demikian saat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh setelah tahdir itu nasihat tahdir itu tanda cinta kalau diletakkan pada tempatnya apa itu tahdir mengingatkan orang tentang bahaya kesesatan atau tokoh yang menyesatkan. Itu artinya tahdir. Seperti kita mengingatkan hati-hati orang itu punya pemikiran Syiah. Sudah banyak orang berteman dengannya, akhirnya menjadi Syiah. Itu wajib, itu tanda cinta. Kalau kita biarkan saudara kita, tidak kita ingatkan, tidak kita tahdir dari orang itu, itu namanya kita tidak sayang kepadanya. Jadi itu bagian dari nasihat. Kalau diletakkan pada tempatnya, yaitu yang ditahdir adalah golongan-golongan yang menyimpang. Orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran sesat. Gak bisa kita biarkan. Itu kewajiban, termasuk dakwah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya masalahnya kalau diletakkan bukan pada tempatnya. Orang yang ahlu sunnah ditahdir, dikatakan sesat. Nah, itu masalahnya. Kemudian juga jemaah sekalian, hendaklah selalu memperhatikan maslahat dan mudarat. Kalau kita mentahdir seseorang, tetapi yang muncul mudaratnya lebih besar, maka itu dihindari. Walaupun orang itu pantas ditahdir, tapi yang muncul adalah mudarat yang lebih besar. Maka sepatutnya untuk dihindari. Seperti sudah pernah kita jelaskan, melakukan nahi mungkar syaratnya adalah tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Misalkan kita di satu kampung berdakwah di satu kampung. Ya. Mungkin kita baru berdakwah di situ. Dan di situ ada kiainya. Kiai mereka suka mengajarkan bid'ah. Baru sehari kita di situ, kita mentahdir kiainya. Besoknya kita diusir. Ya. Mana bisa lagi kita berdakwah? mudaratnya lebih besar jadinya. Jadi jemaah sekalian, apalagi orang-orang yang awam, orang-orang yang baru mengenal ajaran yang benar, itu kadang kita harus timbang dulu. Pantas nggak kita sampaikan tahdir kepadanya? Barangkali dia lebih butuh untuk disampaikan pertama sekali penguatan akidah terlebih dahulu. Diajarkan kepadanya prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan jemaah sekalian, seringkali orang kita ajarkan kepadanya prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Dengan itu, dia sudah mampu mengenali mana orang yang benar, mana yang pantas dijadikan teladan, mana yang sepatutnya dijauhi. Jadi itu yang lebih penting, yang kita tanamkan kepada orang, yang kita dakwahkan, yang kita ajarkan. Ajarkan kepada mereka prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Wallahu alam. Mungkin yang terakhir akhir. Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum uh, Sebelum pertanyaan kami mau ini dulu Pak Ustaz uh, Kami sering menasihatin ya entah teman entah saudara mengajak eh, itu untuk ngaji tentang sunnah karena kalau sunnah itu akan mengantarkan ke surga sedangkan bid'ah itu akan mengantarkan ke neraka nah kemudian kata tatkala kita kasih nasihat ini sunnah ini bid'ah ini sunnah ini bid'ah kemudian orang itu malah berkata kalau seandainya aku melakukan bid'ah apa kamu berani mengatakan kalau saya masuk ke neraka hmm. Nah kami katakan nggak cuma bapak termasuk saya sendiri Kalau seandainya aku melakukan bid'ah Aku pun akan masuk ke dalam neraka Terus cuma kalau seandainya aku masuk neraka atau bapak masuk neraka akan diazab sesuai dengan kadar dosa kita. Setelah itu baru kita akan masukkan surga. Nah, kemudian apakah pernah nasihat saya kalian mengatakan kita akan diazab sesuai dengan kadar dosanya kalau kita melakukan bidah? Apakah yang saya sampaikan itu benar atau salah? E, nas, e, pertanyaan seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Jemaah sekalian, memfonis orang masuk surga atau masuk neraka itu ada dua bentuk. Yang pertama, fonis secara umum. Contohnya, semua kaum muslimin, semua orang-orang yang beriman akan masuk surga. Semua orang-orang kafir akan masuk neraka. Ini fonis sifatnya umum. Iya. Semua yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk surga semua yang tidak mau meneladani beliau, dia akan masuk neraka. Seperti kata Nabi sendiri, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga?" "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepadaku dialah yang akan masuk surga siapa yang tidak taat kepadaku dialah yang tidak mau masuk surga. Ini namanya vonis umum. Umum artinya nggak ada person tertentu yang kita sebut. Nah, ini yang pertama, sifatnya umum. Semua orang kafir masuk neraka. Semua yang menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka. Ini namanya vonis umum, vonis mutlak namanya. Yang kedua namanya vonis muayyan, atau menunjuk person tertentu. Maka jemaah sekalian, orang yang kita pastikan kamu masuk surga, kamu masuk neraka, itu ada dua macam. Yang pertama, yang sudah dipastikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya Fir'aun, Iblis, Abu Lahab, Abu Jahal, itu sudah dipastikan dalam Al-Quran dan Sunnah masuk neraka. Katakan mereka masuk neraka. Yang sudah dipastikan masuk surga. Seperti Al-Muhajirin wal-Ansar. Dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Surat At-Taubah ayat 100. Katakan pasti mereka masuk surga. Nah jemaah sekalian. Sekarang yang kedua tentang memfonis orang atau mengatakan orang pasti masuk surga, masuk neraka Padahal tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyatakannya. Maka itu tidak boleh. Ya, kita lihat saudara kita rajin ke masjid. Kemudian kita katakan kepadanya, kamu pasti masuk surga. Enggak boleh. Siapa tahu dia besok. Hari ini dia beriman, belum tentu besok. Begitu pula orang yang jelas-jelas kafir hari ini. Enggak boleh kita katakan kepadanya, kamu pasti masuk neraka. Siapa tahu besok dia beriman. Siapa tahu besok dia mendapatkan hidayah. Bahkan sudah kita bahas orang-orang yang pernah dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah menegur beliau. Ternyata mereka pun mendapatkan hidayah. Mereka kafir, dulu mereka kafir, mereka menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi marah besar, Nabi mendoakan supaya mereka dilaknat. Artinya dipastikan masuk neraka. Maka Allah turunkan ayat, "Laisa minal amri syai'un." Engkau tidak ada campur tangan dalam urusan itu. Urusan mereka dapat hidayah atau sesat, masuk surga atau masuk neraka, kamu tidak ada campur tangan wahai Muhammad. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. nggak mungkin kita ada campur tangan di situ. Jadi jemaah sekalian, nggak bisa kita katakan kepada orang kafir sekalipun, jangankan dia masih muslim, nggak bisa kita katakan kamu pasti masuk neraka. Ya, karena bisa jadi besok dia bertobat. Namun boleh saja dengan kalimat kamu kalau tidak bertobat, kamu akan masuk neraka. Boleh dengan kalimat seperti itu. Jadi kalimat yang disampaikan oleh saudara kita yang bertanya tadi, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan masuk neraka dan akan diazab sesuai dengan kadar dosamu. Itu boleh saja, akan masuk neraka bukan memastikan dia pasti masuk neraka. Jadi nggak mungkin kita bisa pastikan kamu masuk neraka karena bisa jadi besok dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atau kalau dia masih muslim bisa jadi dia diampuni. Selama dia masih muslim, selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekafiran. Seperti sudah kita jelaskan tadi surat An-Nisa ayat ke-48 Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Jadi nggak mungkin kita ponis dia masuk neraka selama dia tidak melakukan syirik dan kekafiran.